الحمد لله الحمد لله الذي أرسلنا إلى سبيل المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله دولة شريك له رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبد رسوله صاحب الوسيلة وعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وتابعين بإرسال إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرين الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang akan dapat kenikmatan dan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin." Artinya dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu nabi-nabi para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan salihin. Hampir setiap hampir setiap bulan kita dihadapkan adanya berbagai peristiwa. Baru saja kita tinggal bulan Muharram yang mulia, yang punya makna yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di mana hijratul Rasul yaitu merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi umat Islam sehingga dijadikan penentuan tahun baru Islam dan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal yang mana pada bulan itu bulan tersebut dilahirkannya seorang pemimpin dunia membawa risalah kedamaian dan selalu berjuang untuk umatnya yaitu beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang meletakkan dasar-dasar syariat yang sempurna sebagai landasan hidup dan kehidupan manusia. Benarkah apa yang difirmankan Allah, Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Misalnya selamatan dan dan sebagainya Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Namun lebih daripada itu, bagaimana dengan peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita dapat menelaah, mengkaji kembali, menghayati keberadaan beliau agar kita sadar dan bisa melaksanakan ajaran-ajarannya serta meneruskan yaitu meneruskan perjuangan-perjuangan yang beliau laksanakan dengan penuh kegigihan dan tidak mengenal putus asa. Hanya dengan bermodal iman dan takwa kepada Allah. Beliau memperjuangkan kebenaran. Tidak pernah mundur seketapak pun dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Sampai pada akhirnya yaitu tampak hasil perjalanan beliau. Dan dapat dirasakan yaitu oleh oleh seluruh umat Islam sedunia karena adanya cerminan daripada beliau pribadi. Beliau telah merintahkan untuk membawa amanatnya dan menyampaikan risalahnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam tafal fama ballagta hai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu belum melaksanakan amanatnya. Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ter, <clears throat> terbani, dibebani tugas untuk menyampaikan kepada seluruh umat di dunia. Dalam menyampaikan risalah tersebut, beliau lakukan yaitu dengan menyampaikan kata-kata yang baik, yang dengan keteladannya. Beliau selalu mengeluarkan kata-kata yang lembut, mudah ditangkap karena ringkas dan padat disampaikan satu persatu dengan senyum yang khos dari seorang nabi. Beliau mengajarkan agar manusia selalu yaitu berjuang dengan harta dan bendanya, bahkan dengan jiwa dan raganya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat 15, Innamal mu'minuna alladhina amadu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الصادقون Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwanya mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Beliau selalu mengajarkan yaitu manusia selalu berbuat selalu berbuat amal kebaikan yang bisa bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain sebagaimana apa yang yang disabdakan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum dinas beliau juga memberi contoh dalam ibadah selalu dilakukan secara istiqamah sekalipun itu salat sunnah seperti yang dijelaskan pada hadis ini an Aisyata an Aisyata رضي الله عنها إن النبي يقوم من الليل حتى تتفتر فقلت له بما تصنع هذا يا رسول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا قال يد بجرى أخف أن أكون عمدا شكورا Aisyah menceritakan bahwa Nabi kalau salat malam dilakukan secara khusyuk dan sungguh-sungguh sampai pernah satu ketika kakinya bengkak. Aisyah bertanya, bukanlah Allah telah mempunyai bukanlah Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang sudah maupun yang belum engkau lakukan. Nabi menjawab, bukanlah aku harus menunjukkan sebagai hamba Allah yang bersyukur kalau Nabi saja seperti itu ibadahnya, seharusnya kita sebagai orang biasa banyak dosa, lebih semangat dan melakukan ibadah karena kita banyak dosa dan salah. Untuk itu momentum peringatan hari kelahiran beliau. Marilah kita jadikan sebagai peringatan diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Sejauh mana kita dapat meneladani, meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan karena beliau bukan hanya pemimpin agama, tetapi beliau adalah lebih dari itu, yaitu beliau juga pemimpin bangsa dan negara dan menjadi inspirator bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia ini sungguh benar-benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum min rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakara Allah katsiran sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan percaya pada diri pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menteladani kehidupan beliau dapat menunjukkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا عبد رسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وهدي الجمع والجماعة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا في بنفسه فتنا بملائكة بقدسه فقال تعالى <coughs> وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقربته وزوجه وذرته أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قدير الحاجات يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واتقوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر